والاستفادة والنبض عليه الأرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة الأولياء والصالحين من كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا نار السيد أحمد زين زحلان ثم إلى إلى أرواح أولياء هذه البلدة ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وحضر في هذا المجلس وساعد في بناية هذا المعهد سابقا ولا يحقن الله تغشاهم برحمة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والمغضوب المغضوب عليهم ولا Coba yang agak longgar dirapatkan dikit Biar berkah tempatnya nanti Yang agak longgar dirapatkan dikit Monggo Dirapatkan dikit Yang udah rapat jangan maju lagi Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين فبين يا أخي Kemarin diterangkan banyak orang anaknya sendiri, pegawainya sendiri, temennya sendiri nggak sholat, tetap aja dia bersahabat, akrab, makan bersama, minum bersama, masih dipakai pegawai tukang yang nggak sholat dipekerjakan dan dia tidak menjelaskan tentang bagaimana pahalanya orang yang perhatian dengan sholat atau dosa siksa bagi orang yang meninggalkan sholat maka orang ini adalah termasuk membantu dengan kerusakan agama kehancuran aga, agama kemudian diteruskan fabayin ya akhi maka terangkanlah wahai saudaraku Likulli jahilin bagi setiap orang yang tidak mengerti Ma'akhallabi apa yang menyalah-nyalahi atau kesalahan-kesalahan bi dengan ma' min wajibati daripada kewajiban-kewajiban dini agamanya kulli jahil wa illa jika tidak fa'anta maka kamu awwalu man tusa'aru awwalu pertama man tusa'ar yang dihidupkan bihim dengan mereka itu man annaru api kama warada sebagaimana yang datang riwayat fil hadits sahih di hadits yang sahih fa innaka maka sesungguhnya kamu dakhilun masuk fiman di dalam golongan orang alima yang mengetahui itu siman walam ya'mal dan tidak mengamalkan siman bi ilmihi dengan ilmunya siman li'anna karena sesungguhnya kullaman arafa setiap orang yang arafa mengetahui itu man syai'an sesuatu min ahkamis syariah daripada hukum-hukum syariat walam yakmal dan tidak mengamalkan itu manbihi dengan syai'an dengan sesuatu daripada hukum-hukum syariat wa yu'allim dan mengajarkan itu siman hu itu syai'an min ahkamis syariat daripada sesuatu tadi itu ghairahu selain man fahuwa maka itu man dakhilun masuk fiman di dalam golongan man alima mengetahui man yang kedua jadi bukan man yang pertama walam ya'mal dan tidak mengetahui itu siman yang kedua tidak tidak mengamalkan itu siman kedua bi ilmi dengan ilmunya man ah kalau ada orang yang keliru dalam melaksanakan yang wajib keliru itu bisa meninggalkan sama sekali atau mengerjakan cuma tata caranya keliru. Maka wajib bagi orang yang tahu untuk mengarahkan, membimbing kepada yang benar. Kalau dibiarkan orang itu keliru, maka orang yang membiarkan yang tahu dan mampu untuk ngasih tahu itu termasuk orang pertama yang disiksa di neraka Allah. Kenapa? Dia masuk golongan orang yang punya ilmu tapi tidak ngamalkan il ilmu. Masuk golongan orang-orang yang dia tadi itu mengetahui tapi dia sengaja tidak mengamalkan ilmu yang diketahui. Huh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah." Paling orang yang susah, keras diadab nanti di hari kiamat Siapa? Orang yang bodoh? Bukan. Alimun, orang yang punya ilmu, lam yanfa'ullahu bi'ilmih, yang Allah tidak memberikan manfaat dalam ilmunya, dalam arti ilmu tidak diamalkan. Hmm? Kalau ada orang biasa ngelanggar lalu lintas itu adalah kesalahan. Tapi yang lebih salah polisi yang langgar. Ada perampok itu adalah kesalahan. Tetapi yang lebih top lagi menteri keuangan ngerampok negara. Lebih jahat lagi Begitu juga kalau ada orang bersalah itu adalah nggak benar. Tapi kalau ada orang yang ngerti ulama, ustadz bersalah itu adalah sangat salah bahaya itu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala benar-benar menyediakan siksa yang berat bagi orang yang tahu masih tetap bermaksi ya tetap dia tadi itu nggak ngamalkan ilmunya falimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan Orang yang nggak ngamalkan ilmunya itu tersiksa, disiksa, masuk neraka sebelum penyembah berhala penyembah berhala yang bodoh. Nah, kalau ada orang buta jalan, kemudian mau masuk sumur, mau kecemplung ke sumur, maka wajib bagi orang yang ngelihat tadi itu menyelamatkan, direm, Pak, Pak, Pak, hati-hati sumur, hati-hati. Ini loh jalan yang benar dituntun, wajib itu. Kalau dibiarkan orang tadi itu masuk ke sumur, plung, mati, dosa besar itu sama dengan orang yang membunuh. Paham ya? Kalau ada kaum muslimin gak sholat, kalau ada kaum muslimin gak ngerti caranya sholat, yang tahu, yang ngerti wajib untuk ngingetkan, membina, membimbing supaya mengerjakan sholat. Kalau dibiarkan dia nggak sholat, dibiarkan salah dia berbuat sholat, sama dengan orang yang ngelihat orang yang buta mau masuk ke sumur dibiarkan begitu juga sama dengan orang yang membiarkan orang itu masuk ke neraka Allah nggak sholat dibiarkan padahal kadang-kadang anaknya sendiri padahal kadang-kadang pegawainya sendiri nah. karena itu ditegur Dik, sholat ngomong suaminya sama istrinya. Enggak mas, kalau enggak sholat jangan tinggal di rumah dik, tinggal di kandang sama kambing dik enggak sholat. Itu. Mas sholat kata si istri. Enggak dik, kalau enggak mas berarti saya kawin sama kebu mas. Ya tak masak no sampean Mas tak kayak suket ae kan. Berarti saya kawin sama kerbau. Enggak dikasih nasi, enggak usah dimasakkan makanan, kasih rumput aja. Ah, begitulah satu sama lain saling mendukung, saling mendorong untuk supaya melaksanakan so, so Karena begini, orang yang tahu syariat, kemudian walaupun itu sedikit, kok dia nggak ngamalkan, nggak ngajarkan, itu berarti termasuk orang yang nggak mengamalkan ilmu. Termasuk orang yang tidak mengamalkan il ilmu. Jadi nggak harus alim. Loh aku saya nggak hatam satu kitab, nggak nggak nggak harus satu kitab kamu tahu nggak sholat itu wajib? Tahu. Sholat itu wajib. Kalau begitu yang nggak sholat kasih tahu. Dosa loh kamu masuk neraka nanti. Gitu. Bukan diajak guyon. Diajak bergurau, diajak makan bersama. Keliru kalau ada orang baikan sama orang yang nggak sholat itu. Lo kamu udah sholat. Orang Islam nggak sholat. Astagfirullahaladzim. Naudzubillah, enggak dah. anak enggak mau temen sama orang yang enggak sholat. Loh, kamu ini pegawai enggak sholat. Astagfirullahaladzim, enggak usah kerja di sini. Nah, sehingga semua melaksanakan so, sholat. Begitu. Enggak berkah kalau pekerjaan tadi itu dilakukan oleh orang yang enggak sholat. Baik. Wa'lamu dan ketahuilah kamu sekalian rahimakumullah semoga Allah merahmati kamu semuanya. Anna sholata sesungguhnya sholat wal mudawamata dan selalu rutin alaiha melaksanakan ha itu sholat Wa ala dan selalu rutin ala melaksanakan jamaatiha berjamaah itu solat sababun adalah sebab lihusuli untuk mendapatkan al khairati kebaikan-kebaikan wal barokati dan berkah-berkah <clears throat> wa takthiri dan memperbanyak al-hasanati pahala-pahala wa dan mengangkat ad-darajati derajat-derajat wa dan melebur as-sayyiati dosa-dosa wa dan mengangkat al-balaya balak-balak wal dan malapetaka malapetaka Wahia dan itu solat aslut takwa adalah asal daripada bertakwa kepada Allah, pokok daripada bertakwa. Allati yang mana itu takwa, Ia adalah asasu fondasi al-kamalat, kesempurnaan-kesempurnaan. Fa'idha hasolat maka jika ada menjadi al-mudawamatu rutin selalu ala solawati melaksanakan solat hasolati takwa berarti ada menjadi itu takwa kalau melaksanakan sholat berarti takwa wasairu dan sisanya al-mabarrati kebaikan-kebaikan wal khairati sama kan nahyi seperti mencegah anil fahsyai daripada perbuatan fahsya yang keji wal mungkari dan perbuatan kemungkaran wartikabi dan melakukan al khotiati kesalahan-kesalahan melaksanakan sholat dan rutin berjamaah itu adalah sebab untuk berkah dan mendapatkan kebaikan pahala yang besar diangkat derajat diampuni dosa selamat malapetaka dan bala dunia sampai akhirat Hah? Tahu berkah nggak? Berkah itu bukan duit banyak. Berkah itu bukan berarti nasi, dok begedel mimihun. Bukan itu. Berkah itu ziyadatu khair, tambahnya kebaikan. Orang tambah duitnya tambah baik amalnya. Tetangga-tetangganya dibantu, anak-anak yatim disantuni, berkah hartanya. Duitnya tambah. Tapi nggak tambah kebaikannya, penyakitnya yang tambah. Masya Allah Duitnya banyak Cuma jantungnya rusak paru-parunya rusak, ginjalnya nggak berfungsi. Akhirnya banyak mengeluarkan duit bukan untuk amal soleh, tapi ngobati awak. Faham nih ya? Tidak berkah berarti. Masya Allah, kaya luar biasa. Cuma anaknya yang satu pecandu narkoba. Anaknya yang satu dikejar-kejar sama polisi karena nipu. Yang perempuan hamil di luar nikah. nggak berkah artinya. Jadi kalau sampean kepingin berkah itu sholat yang benar berkah. Jadinya kalau punya anak, insya Allah anaknya soleh. Kalau dia tadi itu berdagang, insya Allah hartanya manfaat. Kalau dia tadi itu jadi pemimpin, insya Allah dicintai rakyat. Karena itu sholat yang benar. Terus ngangkat derajat orang sholat. Lu derajat itu gimana, Beb? Derajat itu apa yang dikawal polisi? Belum tentu. Banyak orang yang dulu dikawal polisi, akhirnya diborgol polisi apakah derajat turun banyak yang asalnya tinggalnya di istana akhirnya tinggalnya dalam penjara Gak berkah jadinya sholat yang benar biar berkah Kenapa? Karena pokok takwa itu adalah Sholat. Sedangkan takwa itu adalah fondasi daripada segala kesempurnaan. Pingin apa sampean? Pingin rizki lancar di dunia. Urusan-urusan yang rumit, yang ruwet ada jalan keluar keluarnya. Jalan keluarnya ada. Ya takwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dalam segala urusannya dan rizkinya tanpa disangka-sangka, tanpa perhitungan. Maksudnya gampang, nggak soro rizkinya orang takwa. Pingin ilmu laduni. Tuh santri-santri, ustad-ustad. Pingin ilmu laduni. Ya takwa. Wattagullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan memberi ilmu kepada kamu. Ada orang nggak sholat dapat ilmu laduni, ilmu jin niku, ilmu setan. Pingin apa sampean? Kepingin jadi orang yang mulia, ya takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling takwa. Pingin apa lagi? Kepingin jadi wali, bisa tahu mana yang benar, mana yang enggak, ya takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu furqana. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepada dia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang enggak tahu. Mana yang enggak benar. Endok ini haram apa halal ya telur ini ya. Kalau orang yang takwa bisa tahu nanti. Kenapa? Oh, kalau ini halal putih, kalau ini haram hitam, dia tahu. Dikasih pembeda oleh Allah. Keistimewaan begitu. Oh, baunya busuk, menjijikkan. Jadi mereka kadang-kadang bisa tahu. Seperti ceritakan Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas gurunya Habib Ali Al-Habsi yang sampai baca maulidnya itu itu nggak pernah makan haram itu beliau senang dengan telur satu saat masuk ke rumah seseorang Masya Allah orang warok disediakan tiga telur diambil satu yang dua enggak Fadol Bib dihabiskan tahu dia Bib ini sedang telur biasanya tiga enggak kata makan Bib oh, ini halal ini Bib enggak katanya saya ini punya ayam sendiri Bib enggak maksa maksa maksa maksa enggak ini enggak bener nih telur ini yang dua ini yang satu bener enggak mungkin Bib loh saya punya ayam kok ini dari telur ayam saya Enggak kata dia. Panggil yang miara ayam, sini. Ini kamu ambil dari kandang kan ayam kita. Anu, oh, Pak, eh, yang satu dari kita, yang dua saya pinjemkan dari tetangga. Nanti maksud saya tak ganteni, kata dia. Tahu, kalau sampean kan enggak entek kabeh kadang-kadang sudah tahu milik orang lain ya dinteno rezik pip alhamdulillah ya enak ya Masya Allah karena itu siapa orang yang sholatnya benar berarti dia takwanya benar orangnya baik Habib tapi dia nggak sholat nggak baik yang sholat belum tentu kok selain dia mendapatkan kebaikan kalau dia sholatnya benar insya Allah dia jauh daripada kemungkaran coba sampai lihat pemuda yang mokong-mokong itu yang nakal-nakal itu sholatnya kacar-kacir akhirnya merugikan Ya orang tuanya rugi, keluarganya rugi, masyarakat ru rugi. Masya Allah. Gara-gara melihat sepak bola itu gak sholat. Ya akhirnya rugi, lalu lintas macet. Kemudian akhlaknya mereka rusak. Kadang-kadang narjet. Rugi, orang tuanya rugi itu lo bal-balan. Sering luput sing main numpak nempak bal. Kadang-kadang nempak sikil. Bukan sepak bola itu sepak kaki itu namanya. Hanya sekedar begitu sampai nggak sholat rusak dah kalau demikian. Lo gitu dibiayai sama negara, teh miliatan hanya membiayai permainan yang bisa menyebabkan rusak akhlak pemuda dan tidak melaksanakan sholat dibiayai miliatan dengan duitnya rakyat pentos mari ya iki sing ngurusi negara sampean ya model ngene iki saiki membiayai mengeluarkan hartanya rakyat petani dipajek tukang kebun kena pajek ustad kena pajek pajek pajek pajek pajek eh game biayai sepak bola sekitar sekian puluh miliar tempat bangunannya waduh 20 miliar duit sampean loh ya. Terus untuk permainan-permainan yang justru merusak akhlak. Lambu tahu Taufik dikai Miliatan. Lambu dibuatkan rumah sakit yang gena dibiayai miliatan supaya sehat semuanya rakyat ini. Kan gitu ya. Karena itu kita doakan mudah-mudahan sadar mereka itu. no duit pada tempatnya. Rusak kalau begini akhlaknya pemuda itu nantinya. Ya Allah, saya lihat kadang-kadang oh karepi kendaraan-kendaraan di stop, naik di atas kendaraan, mari ngono pakai pakaian, kadang-kadang rambutnya jembra, sing muji ngene iki sapa Pak sampean kalau masuk ke taman safari ketok pedes ngelantong lucu Pak seneng difoto tapi lek ketok anake sampean ngelantong model ngono ndak sing seneng kalau sing moto Masya Allah karena itu kita prihatin apa yang dicari, apa yang dilakukan sama mereka semuanya. Long duwe rakyat kita ini semuanya yang kayak duwe, mari ngono dikai biaya ngono-ngono dak iki lho apa karepmu? Hmm? Khair Dan sholat ini kalau dilakukan menjadi sebab orang itu selamat daripada balak dan malapetaka. Hmm. Kalau Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahla al dan jika sesungguhnya penduduk satu daerah, penduduk sungi, penduduk pasuruan, amanu mereka beriman watakau dan mereka bertakwa semua solat, semua baca Quran masjid rame, berjamaah rame, la fatahna alaihim. Benar-benar aku Allah membuka bagi mereka barakatin, berkah minas sama dari langit wal arad dan bumi. Kalau orangnya itu beriman dan bertakwa, lo berkah dari langit turun, berkah dari bumi keluar berkah. Maksudnya gimana dari langit berkah? Kalau di langit turun itu hujan yang bagus. Hujan banjir kelem kape Tidak berkah jadinya. Hujan yang membuat subur. Kemudian dari bumi berkah, tanamannya sukses, berhasil. Sampean yang nandur, sampean yang ngairi, sampean yang mupui, sing panen tikus yang panen wereng nggak berkah nggak berkah Masya Allah Pak bagus biaya bagus dua hari lagi panen banjir TKP Nggak berkah karena itu kalau kepingin berkah, hasil bumi berkah, yang dari langit turun berkah, solato pak, ibadah yang benar, baca Quran, jangan maksiat, jangan judi, jangan mabuk. Yang bisa menjadikan daerah itu makmur aman adalah Allah. Jika sampeyan mendapatkan ridho Allah, beres semuanya. Ah. Wagala ta'ala dan berfirman Allah ta'ala walau annahum dan seandainya mereka akomu kurang waunya ini mereka mendirikan maksudnya melaksanakan at Taurata Taurat wal Injila dan Injil Wama unzila dan apa yang diturunkan ilaihim kepada mereka daripada kitab-kitab suci yang lainnya min rabbihim dari Tuhan mereka kok mereka itu mau patuh dengan Taurat orang Yahudi dan Injil orang Nasoro kalau patuh dengan Taurat dan Injil, pasti agamanya Islam. Enggak nyembah Tuhan rekayasa, Tuhan karangan. Pasti dia beriman dengan Nabi Muhammad, pasti dia beriman dengan Al-Qur'an. Kalau dia mau menegakkan itu, la akalu min faugihim mereka akan makan dari atas mereka wa min arjulihim dan dari bawah kaki-kaki mereka. Maksudnya enteng caranya makan itu. Dari atas bisa makan, dari bawah bisa makan. Atas ya macam-macam. Bisa hasil buahnya, pohon mangganya, pohon apelnya, pohon-pohon pohon durennya, biji kopinya hasilnya bagus-bagus dari bumi dari tak bawah kaki masya Allah semuanya baik hasilnya atau berkah dari langit turun berkah dari bumi keluar atau juga dari bumi untuk kebutuhan jasmani dari langit untuk kebutuhan rohani Alhasil siapa orang yang ngamalkan isi Al-Quran, isi kitab suci, dijamin dia terpenuhi segala keperluan dan kebutuhannya. Jaminan dari siapa ini? Dari Tuhan. Gak mungkin meleset. Eh? Coba kamu lihat. Orang dulu sama orang sekarang. Lek ngitung duit, pinteran orang sekarang. Tapi orang sekarang pinter ngitung tapi tidak ada duit ya. Pinter ngitung, tidak punya duit. Punya bisa kalkulator, komputer, tapi nggak punya duit. Yang dihitung utangnya tambah ke. Orang dulu itu kurang pinter ngitung, tapi duitnya banyak. Tanahnya luas, sawahnya luas. Tahu apa sebabnya? Orang dulu itu ibadahnya benar. Orang sekarang ibadahnya kacar-kacir. Orang dulu itu juragan itu ahli sholat orang sekarang ini tukang becak gak sholat nah, terus kapan sebenarnya Sholato yang benar, baca Quran yang benar, insya Allah berubah nasib kamu, Pak. Saya kalau sholat, insya Allah, saya kalau kaya, insya Allah sholat, melarato terus, wis. Sampai merupakan rokok. Seharusnya tidak demikian. Karena itu jaminan Tuhan harus diperhatikan. Wa ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa an law istaqamu seandainya mereka istiqomah menjauhi yang haram melaksanakan yang wajib malah meningkatkan yang sunnah alat torikoti atas jalan yang benar yaitu ajaran agama la asqainahum kata Allah maka benar-benar aku memberi minum mereka yang istiqomah ma'an air godago yang berlimpah yang bagus yang bersih Sampean ini coba sampean mikir, kalau sampean hidup ada di padang pasir kemudian butuh air bersih. Masuk akal ya? Masuk akal ya? Tapi kalau hidup ada di Pasuruan dua meter wis banjir duduk 2 meter banjir tapi masih membutuhkan air bersih gak antuk ini luar biasa ini airnya kotor Hah? airnya tidak ber bersih ini luar biasa sumurnya ada cuma banger tidak bisa dibuat minum ini adalah luar biasa ini peringatan dari Allah. Kenapa? Maksiatmu mandeko. Sholatnya yang benar. Karena itu Allah berjanji, kalau kamu tadi itu istiqomah benar ibadahnya, jangan khawatir. Aku Allah akan memberikan air yang berlimpah, walaupun hidup ada di padang pasir kamu. Walaupun kamu hidup di tengah hutan, tapi kalau kamu tadi itu tidak takwa kepada Allah, walaupun kamu hidup di daerah sumber, airnya adalah berbahaya nanti. Bukan air baik itu nanti. Ya apa? Dulu itu tidak ada aqua ya, seger-seger ya. Banyu sumur seger. Saiki muntah sampean, bir. Minum air muntah sumur, mutakhir Dulu itu ya Allah, air sumur di digelokok, seker seker sehat-sehat orang dulu itu. Sholat sebabnya. Karena itu kita harus ngerti Pak, kita harus paham. Ketika kita benar bagus hubungan dengan Tuhan, insya Allah kehidupan kita jadi bagus terus eh? yang nggak sholat sholat keluarganya nggak sholat ajak sholat adiknya nggak sholat ajak sholat bambu, anak-anaknya semuanya diajak sholat insya Allah berubah iya Habib saya ini sudah turunan melarat Habib gimana saya bacaan apa Habib wiritan apa cok wiritan doai wiritan ditetek ziaro ditetek solati kacar kacir solat yang benar dulu bu baru wirid nanti solatlah berjamaah yakin insya Allah kalau anda melaksanakan itu cepat berubah keadaannya yang macet rezekinya lancar insya Allah yang ruwet gampang insya Allah wis cobaan wis dalam beberapa tahun ini tapi jangan niat nyoba niatan berubah laksanakan sholat berjamaah coba sampai merasakan ketenangannya kehidupan keluarga pekerjaannya insya Allah makmur Saat turunan nih nanti insya Allah merasakan kenikmatan orang tuanya nanti mudah-mudahan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala beri kekuatan kepada kita untuk bisa takwa kepadanya istiqomah dalam melaksanakan ajaran agama amin Allahumma amin